Tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Cuma keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan berbeda-beda manusia dalam menempuhnya. Dan secara umum manusia menganggap bahagia itu dengan memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan, jabatan, dan segala macam. Itu dianggap oleh mereka itu bahagia. Kalau kita lihat dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyaknya harta, kedudukan, jabatan atau yang lainnya itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Sebanyak apapun harta manusia itu nggak akan membawa kepada kebahagiaan dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dunia, tidak pernah Nabi memuji tentang dunia. Allah tidak pernah memuji tentang dunia selama lamanya dalam Al-Quran. Maupun Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang keutamaan dunia. Selalu yang disebutkan tentang kehinaan dunia ini. Dan Allah menyebutkan bahwa dunia ini al burur, kehidupan yang menipu. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang dunia kata Rasulullah law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma safaqa minha syarbat Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan setetes air. Hadis ini sahih. tapi kalau dunia ini berharga, orang kafir tidak dikasih air, tidak dikasih minum oleh Allah, tidak dikasih hujan dan airnya. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya. Maka Orang kafir diberikan dengan rahmat Allah yang sangat luas. Diberikan ini. Tapi kebahagiaan itu sementara bagi orang kafir. Begitu juga Nabi SAW pernah melewati seekor kambing yang cacat telinganya. Sudah menjadi bangkai. Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, kami tidak akan mau karena cacat telinganya. Apalagi kambing ini sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Kata Rasulullah, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Dan hadis ini sahih. Diberikan oleh Imam Muslim. Ikhwaniddin, alhamdulillah. Ini masalah yang penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Mereka harus tahu kebahagiaan itu bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan jabatan, bukan dengan titel, bukan dengan segala macam. Tapi kebahagiaan itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis Nabi yang sahih. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Kalau kita lihat kebahagiaan yang kita contoh, yang kita lihat orang yang paling bahagia di muka bumi adalah para rasul alaihi wassalam. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga para sahabat radhiyallahu anhu Mereka orang yang paling bahagia di muka bumi dengan iman dan takwa. Dan kalau kita beriman kepada Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa barokah itu bukan dengan kita, bukan dengan kedudukan, bukan dengan harta, tapi kebahagiaan Allah sebutkan dengan iman dan takwa. Walau anna Al-Quran amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum yang sibuk. Maka Allah kalau seandainya penduduk negeri, penduduk desa beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barokah dari langit ke bumi. Kalau itu desa, rumah tangga kita pun kalau kita beriman bertakwa, barokah rumah tangga kita. Barokah, kita barokah, istri kita barokah, anak kita barokah, harta kita pun barokah kalau iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Ini asas. Kita orang yang beriman, orang Islam, ini ingat seumur hidup kita. Iman dan takwa kepada Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin bahagia yang kedua, jalannya dengan kita menuntut ilmu syar'i. Nggak mungkin kita akan mencapai surga tanpa kalau ilmu. Nggak mungkin. Sebab jalan menuju surga dengan menuntut ilmu. Dan ini sabda Rasulullah SAW begitu sabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, banyak kaum muslimin, rumah tangga kaum muslimin yang tidak pernah menuntut ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah. Sekarang bagaimana dia akan menyampaikan kepada istrinya? Bagaimana dia mendidik anaknya sedangkan dia nggak pernah menuntut ilmu selama lamanya? Maka ini harus kita luangkan waktu kita untuk kelompok ilmi, jalan kebahagiaan yang telah digariskan Rasulullah dengan kita menuntut ilmu. Itu yang kedua. Makanya kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitab yang kitab dari sahaja di juz yang pertama, kata beliau banyak orang berbahagia dengan kebahagiaan, tapi kebahagiaan luar yang tidak ada arti apa-apa. Kebahagiaan yang hakiki kita ketahui dengan dia menuntut ilmu. Dia memahami Al-Quran dan Sunnah, maka ada orang yang paling bahagia di ini bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan jabatan, bukan dengan kegantengan, bukan dengan kecantikan, bukan. tapi Ibnu Qayyim, tapi dengan ilmu. Ini hakikat kebahagiaan yang paling bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita jadi orang yang paling bahagia kita melakukan amal-amal soleh. Kita sibukkan diri kita dengan amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan amal-amal soleh kita lakukan. Tentunya amal soleh yang kita lakukan punya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena ketika Allah menyebutkan semua manusia di muka bumi ini rugi, semuanya tanpa kecuali. Allah kecualikan kita. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa demi waktu seluruh manusia merugi kecuali empat puluh sebutnya. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini orang yang paling berhasil. Kalau kita jadi orang bahagia, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Syaratnya ikhlas karena Allah. Yang kedua harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat orang yang paling banyak melakukan amal soleh Rasulullah. Maka Rasulullah tak pernah berhenti melakukan amal soleh. Nggak pernah berbangga dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan segala tidak ada bangga. Nah, terus lakukan amal saleh sampai menjelang akhir hayatnya. Sampai Allah berfirman kepada beliau di akhir surah Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin yaitu kematian. Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, keempat yaitu kita harus banyak berzikir kepada Allah SWT. Banyak rumah tangga-rumah tangga kaum muslimin yang tidak ada zikir. Sampai zikir pagi dan sore pun nggak hafal. Sampai di rumah nggak ada baca Al-Quran. Makanya banyak di rumah kaum muslimin setan dan jin itu masuk di rumah mereka, tidak keluar. Karena apa? Karena nggak dibacakan Al-Quran. Padahal Nabi menganjurkan dalam hadis yang sahih dari oleh Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabira." Inna syaitana yanfir minal baiti ladzi tuqra'u fihi al Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan jadikan seperti kuburan, jadi di Di kuburan tidak ada bacaan Al-Qur'an. Yang ada bacaan Al-Qur'an di mana? Di rumah, Jadi di Dan Nabi mengajarkan kita banyak baca surah Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang baca surah Al-Baqarah. Coba kita ingat, kita pernah nggak baca surah Al-Baqarah? Istri kita pernah nggak baca? Anak kita pernah nggak baca? Coba dilatih setiap hari baca Al-Baqarah. Meskipun nggak selesai, besok lanjutkan lagi. Dikir pagi dan sore. Dikir akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan selalu berzikir kepada Allah hati mereka akan tenang. Ketahuilah dengan mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Allah lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Walladzina amanu wa amilus salihati bubalahum wa husnu Orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jannah surga tempat kembali yang baik. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh dan banyak berpikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, yang kelima orang yang bahagia yaitu dia kona'ah dengan hidup ini. Masa puas dan cukup dengan apa yang ada. Tidak banyak menuntut, tidak tamak kepada dunia. Dia merasa bahwa rezeki sudah dibagi oleh Allah Taala. Kewajiban dia mencari nafkah, tapi dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia orang paling bahagia dan Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Muslim, "Qad aflaha man aslama wa nusiba kafafan wa qanna Allah bima atah. Sungguh berbahagia orang yang dia diberikan rezeki Allah. Dia Islam, diberikan rezeki Allah dan merasa cukup dengan apa yang ada. Mana puas? Dia puas, istrinya puas. Maka Nabi SAW mengingatkan ini lima mencapai kebahagiaan. Kemudian yang paling penting, dan juga kepada keluarga mempelai. Saya ingatkan kepada yang laki-laki, Antum punya kewajiban sebagai suami wajib dia untuk mendidik istrinya, mendidik anaknya di atas Islam yang benar. Makanya suami-suami wajib ngaji. Sebab istri harus menerima ilmu dari suaminya. Diajarkan. Sebab kita semua yang laki-laki wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu pusako, wa ahli nar. Wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka. Dan kita semua laki-laki akan ditanya oleh Allah. Kita jaga tidak istri kita dan anak kita sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Allah akan tanya. Inna Allah sa'ilun kula ra'in mustara'a ahfidhu amdaya. Allah akan tanya kepada setiap kepala rumah tangga muslim, apakah dia mendidik istrinya dan anaknya atau tidak? Dia jaga atau tidak? Dan juga dalam hadis Bukhari Muslim Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an Setiap kali pemimpin, setiap kali akan ditanya oleh Allah Setiap kepala rumah tangga wajib mendidik istri maka harus mengaji dan mengajarkan istrinya dengan ajaran yang benar. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang saya ingatkan bahwa suami itu punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk mendidik istrinya, kemudian mengajarkan Islam ini, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu wajib. Dan itu semua timbul dari rumah tangga. Maka kita lihat rumah tangga, rumah tangga yang suaminya mengaji dan mendidik anaknya dengan akhlak yang mulia kita lihat, masya Allah. Soleh dan soleh. Seperti mana para ulama salah, soleh dan soleh. Tapi ketika tidak, maka tidak akan menjadi anak yang soleh. Dan kita akan dituntut oleh anak kita ketika kita tidak mendidik dengan ajaran benar. Kemudian saya ingatkan juga kepada suami-suami agar mengingatkan istrinya untuk sholat yang lima waktu kemudian juga memakai jilbab. Banyak perempuan-perempuan tidak pakai jilbab. Suami tanggung jawab dengan Allah. Kenapa tidak suruh istri pakai jilbab? Terbuka auratnya, haram dalam Islam. Terbuka aurat. Kasihan Arya, tapi pernah menyebutkan perempuan-perempuan yang memakai nanti telanjang. Di zaman Nabi tidak ada, tapi Nabi menyebutkan tentang dua calon penghuni neraka. Yang pertama penguasa yang zalim, yang kedua perempuan-perempuan yang berpakaian dan telanjang. Kewajiban suami dari istrinya, bagaimana pakai jilbab. Kemudian saya ingatkan kepada wanita mempelai wanita kewajiban dia kepada suami tak Allah tidak memberikan kepada wanita yang berat dia ringan makanya nggak ada jihad bagi wanita perempuan nggak boleh jadi pemimpin tidak boleh ringan semuanya perempuan itu kewajiban perempuan tak kepada suami dengan tak kepada suami masuk surga sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW ina salatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أبواب الجنة شاءت apabila seorang wanita sholat lima waktu kemudian dia puasa Ramadan kemudian dia menjaga kehormatannya dia jaga dirinya dia jaga pakaiannya dia jaga segala macam kemudian yang keempat dia taat kepada suaminya maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki Surga dijanjikan bagi perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya. Surga dijanjikan kepada istri-istri yang taat kepada suaminya. Jadi ini merupakan jalan kepada kebahagiaan. Kalau istri ini taat kepada suami, dia soleh hati, insya Allah Allah akan berikan keturunan yang solid dan soleha. Kemudian saya ingatkan yang terakhir kepada kedua mempelai ini, kepada semua hadirin, mulai rumah tangga ini dengan sholat mulai rumah tangga dengan berdoa kepada Allah maka nanti selesai akad nikah ini si suami akan membaca dipegang ubun-ubunnya si istri kemudian bacakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabat alaihi wa a'udzuka min syarriha wa syarri ma ya Allah aku minta pada Engkau kebaikannya dan kebaikan tabiat yang dia bawa dan aku minta pada Engkau dari kejelekan dan kejelekan tabiat yang dia bawa mulai dari kebaikan dan nasihat istri dengan baik agar taat kepada suami dan mulai malam berdoa dan minta kepada Allah agar Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah dan rumah tangga mudah-mudahan diberikan keberkahan kepada kita dan kepada semuanya dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kompetinya saya mohon maaf. Nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Mudah-mudahan eh, keduanya diberikan barakah kepada Allah Taala, diberikan berkah oleh Allah Taala, dan diberikan sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى بنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته